Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram penulis buku Tunjuk Ajar Legalitas Bid'ah Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kemudian Ketua Ittihadul Muballighin, Ketua Masjid, Bapak-bapak dari kepolisian, Bapak RT RW, Hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampai di Mesir tahun 1998 tanggal 5 September. Ketika sampai di Mesir disambut oleh KSMR kelompok studi mahasiswa Riau di situ mereka menyebut ada alumni kita namanya Ustadz Ridwan Hasbi, tapi sudah pulang. Jadi saya sampai ke Mesir, Ustadz Ridwan sudah LC setahun yang lalu. 97 beliau LC, 98 baru saya sampai ke Mesir. Nah, ini perlu saya jelaskan tentang penulis buku. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya sampai doktor. Artinya pendidikan penulis itu perlu kita ketahui karena banyak sekarang orang bicara menulis tapi tidak jelas background pendidikannya apa. Karena sering tampil di internet, pandai menulis, pandai bicara, lalu diambil kata-katanya. Bola, wa adalla. Sesat dan menyesatkan. Maka dalam Islam diajarkan al-isnad minad din. Sanad, silsilah guru-guru itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Pandanglah baik-baik kamu belajar agama kamu itu dari mana. Makanya nanti ketika kita baca buku ini, siapa penulisnya? Ustaz Ridwan Hasbi. Pendidikannya di mana? Al-Azhar Mesir. Sebelum itu dari mana? dari pondok pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. enam tahun di Gontor. Nah, basic pendidikan itu berpengaruh terhadap cara berpikir. Jadi Gontor itu, tamat dari Gontor bisa jadi orang Muhammadiyah. Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Tamat Gontor bisa jadi orang NU. Almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Tamat Gontor bisa orang yang belajar di Gontor bisa menjadi seniman, budayawan. MH Ainun Najib. Kenapa? Karena Gontor itu li jami'it tawaif wali maslahatil ummah. Untuk semua golongan tidak melihat ormas dan partai wali maslahatil ummah dan untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi basic pendidikan berpengaruh apakah dia akan condong pada satu pendapat saja atau banyak pendapat. Setelah dari Gontor dilanjut lagi ke Al-Azhar. Al-Azhar itu kalau kita mendaftar nama. Setelah nama, fakultas, nanti ada mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Makanya jangan heran nanti kalau Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Ridwan Hasbi, Ustadz Fajriansyah, Ustadz Nur Hadi Husain ketika menjelaskan satu masalah, begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, begini menurut Hambali, begini menurut Zohiri. Tapi dalam pengamalan yang saya amalkan, jadi tidak condong kepada satu mazhab saja. Karena memang kami, kakak-kakak kelas saya diajarkan di Al-Azhar mempelajari banyak mazhab. Sehingga umat ini tercerahkan dengan tahu, oh Ternyata yang disampaikan Ustadz Fulan itu menurut mazhab Hanafi. Ternyata yang disampaikan Ustadz Fulan menurut mazhab Habbali. Nah, lalu kemudian buku ini adalah disertasi. Artinya, saya menulis juga buku 37 masalah populer. Saya tulis, saya baca, habis itu saya cetak. Beda dengan ini buku ini setelah ditulis disidangkan di hadapan para guru besar, profesor-profesor. Inilah yang disebut oleh Imam Malik, "Aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah." Bukuku ini sudah aku presentasikan kepada 70 ahli fikih kota Madinah. Kulluhum wa ta'uni fasammaituhu muwatta'an. Semuanya setuju dengan isi buku ini. Dan aku tamakan dia muwatta. Nah jadi metode yang dipakai Ustaz Ridwan. Metode kalangan salaf. Setelah buku itu ditulis. Dipresentasikan. Jangan nanti buku apa yang kamu baca? Buku tunjuk ajar. Legalitas bidang. Nah itu tidak diakui. Buku ini sudah ditulis. Sudah dibaca. Dipresentasikan. Beberapa kali sidang barulah dia menjadi disertasi doktor. Valid, kualitasnya terjaga, dan sudah dibuktikan menurut ilmu pengetahuan. Dulu beliau menulis tentang masalah babi. Karena ada beberapa orang di Pekanbaru katup jantungnya sudah diganti katup jantung babi. Karena ternyata babi itu banyak persamaan dengan manusia. Jadi waktu itu beliau akan menulis disertasi tentang babi. Kata saya, bang, sebaiknya tak usahlah. Karena nanti orang menunjuk itu Ustadz Mustafa apa? Doktor tafsir. Itu Ustadz Dasman apa? Doktor hadis. Nanti abang dokter apa? Dokter babi. Padahal judul itu menarik sekali karena ilmiah. Nah, lalu beliau menulis Doktor Bid'ah. Jadi sekarang beliau doktor apa tuh? doktor Bid'ah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jauh di atas saya, kakak kelas saya, senior saya, tapi beliau dengan kerendahan hati eh, mengajak saya untuk bertukar pikiran. Masya Allah, tabarakallah. Kita belajar ilmu tawaduk. Ternyata orang-orang itu kalau sudah doktor, dia macam padi, makin berisi, makin penuh, makin tunduk. Jadi kalau nampak nanti ada ustadz berapi-api menyalahkan orang, itu masih LC. Belum doktor. Kalau masih suaranya teriak-teriak, nah itu masih MA, LCMA. Nah, saya ini nanti kalau udah doktor baru agak sejuk sedikit. bahasa itu menunjukkan identitas. Belum kita tahu dia dari mana, dari gaya bicaranya kita sudah tahu. Nah, itu kalau ceramah, kalau buku, buku biasanya kalau di toko buku dia disampul. Kita tidak tahu penulisnya dari mana. Sebelum orang membuka buku ini, orang sudah tahu bahwa penulis ini orang Riau. Dari mana? Dari kata tunjuk ajar. Karena tunjuk ajar hanya ada Melayu. Melayu mana? Di atas Sumatera ada Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di Kalimantan ada Melayu Pontianak. Melayu mana? Melayu Riau. Dari mana kamu tahu dia Melayu Riau? Dari tunjuk ajar. Karena itu hanya ada pada buku Datuk Tenas Effendi yang dipakai di Universiti Malaya. Orang Melayu mesti beli buku itu supaya dalam satu hembusan nafasnya ada Melayu dan ada Islam. Sekarang Bapak Ibu tinggal ikuti pengajiannya di An-Nur dalil-dalil tunjuk ajar Melayu oleh Dr. Mustafa Umar. Jadi tunjuk ajar Melayu yang pakai petatah petiti pantun itu ada dalil-dalilnya menurut Quran dan Sunnah dikaji oleh Dr. Mustafa Umar. Alhamdulillah. Nah, Ketika kita buka buku ini, maka kita di sana dilihatkan kenapa penulis memakai e, kata tunjuk ajar. Apa maksudnya? Nah, di situ kita masih e, jelas nampak. Apa kata beliau yang disebut tunjuk ajar, petuah membawa berkah, amanah membawa tuah yang disebut tunjuk ajar, tunjuk menjadi telaga budi agar menjadi suluh hati. Yang disebut tunjuk ajar menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, mengajar legal yang berkah, menunjuk ilegal yang salah arah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, mengungkap ajaran Islam yang indah, merealisasikan beragama yang mudah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, menampakkan mana bid'ah yang sah, menjelaskan mana bid'ah yang salah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah menerangkan legalitas ibadah, menjunjung amaliah yang sunnah. Islam tidak menghilangkan budaya. Dia masih berbudaya Melayu, berpantun, bersyair, tapi juga menguasai ajaran Islam. Hendaknya anak-anak kita ke depan Riau persis seperti dulu. Melayu, Islam. Dan Islam tidak menghilangkan kemelayuannya insyaAllah. Amin di halaman belakang, kenapa buku ini ditulis? Agar tidak menimbulkan pertengkaran antara saudara kandung, suami istri, anak dan orang tua, serta permusuhan sesama muslim. Ini hanya angan-angan, bayang-bayang, igawan, ilusi penulis, atau memang real sudah nyata? Ini jawaban terhadap nyata di tengah masyarakat kita. Banyaknya sudah berkelahi antara anak dan ayah, istri dan suami, abang dan adik gara-gara masalah bid ah. Ini hari ini sudah masuk tanggal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 7 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan Maulid, tapi jangan lupa bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan membid'ah bid'ah. Kamu dari mana tadi? Dari Masjid Rahmatullah. Apa caranya? Maulid Nabi. Abid ah, saya datang-datang maulid itu lagi. Berkelahi antara abang dengan adik, berkelahi antara ibu-ibu ikut wirid Yasin. Dari mana tadi? Dari wirid Yasin. Kata suami, saya ikut lagi. Bid'ah. Ah, jadi buku ini ingin menunjukkan kepada kita dalil-dalil dari para ulama. Apa iya semua bid'ah itu bolalah. Maka diadakanlah bedah buku. Kenapa perlu pakai buku ini? Kan selama ini Ustaz Somad sudah banyak ceramah. Orang tak percaya. Siapa yang menjelaskan tadi? Ustaz Somad. Nah, itu tak jelas itu. Ustaz Subhat itu. Jenggotnya aja belum tumbuh. Dia kan masih LCMA, belum doktor. Nah, jadi maka buku ini ditulis kalau sudah buku ini juga tak percaya, habislah jurus dok. sekarang kita bedah buku satu-satu. Saya tidak jelaskan yang sudah jelas, tak jelaskan. Kita jelaskan yang Al-Imam Al-Jurjani. Apa kata Imam Al-Jurjani? Kata dia, perbuatan yang bertentangan dengan sunnah sumiat bid'ah. Nah, itu kaidah yang pertama. Bertentangan dia dengan sunnah, maka dia disebut dengan bid'ah. Kenapa? Min ghairi maqali imamin. Karena tidak mengikut pendapat imam. Nah, ini penting. Selama dia mengikut pendapat imam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Paling tinggi Syafi'i. Di bawah Syafi'i Nawawi. Di bawah Nawawi Ibnu Hajar Asqalani. Di bawah Ibnu Hajar As-Suyuti. Suyuti 9 11. Nawawi 676. Syafi'i 204. Kalau tidak membawa pendapat imam, itu bid'ah. Min ghairi maqali imam. Wahiyal amrul muhdas. Perbuatan yang dibuat-buat. Lam yakun alaihi sahabah. Tidak ada dalilnya dari sahabat, tabi'in. Dan tidak ada dalam dalil syar'i. Apa makna pemahaman ini? Selama ada dipayungi dalil perbuatan sahabat. Atau tabi'in. Atau dalil syar'i. Atau pendapat imam. Maka kita tidak boleh mengatakan itu bid Ibu dari mana tadi? Dari Yasinan. Siapa penceramahnya? Kiai Haji Abdurrahman Koharudin, Ketua Ittihadul Mubalighin. Ah itu bid'ah itu. Baca Yasin ramai-ramai itu bid'ah. Padahal apa kata imam? Min maqali imam. Apa kata Imam An-Nawawi? Kata Imam Nawawi, Qira'atul Quran jamaatan, membaca Quran secara bersama-sama, kata dia mustahabun, dianjurkan. Dianjurkan. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Qiraatul idarah, membaca Quran secara bersama-sama, la ba'sa bih, la tidak. Baksa apa-apa, la baksa tidak apa-apa. Nah, ini balik ke pendapat Imam Al-Jurjani. Min ghairi maqali imam. Kalau tidak ada pendapat imam. Selama ada pendapat imam. Tapi terkadang ini dibalik. Padahal Abdul Somad, Ustadz Ridwan Hasbi selalu berkata, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibnu Taimiyah, tapi orang yang menyalahkan itu dibaliknya. Itu kan kata somat. Padahal somat tidak berkata. Somat mengutip pendapat i, imam. Dihilangkan imamnya, dikatakan somat. Kenapa? Ingin menja, menjatuhkan. Coba tengok video tentang membaca surat Yasin. Jelas-jelas di situ kata saya, baca pendapat Imam Ibnu Kasir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia diampunkan Allah. Siapa yang baca Yasin suatu malam? Bacanya Yasin tadi malam, subuh ini dia diampunkan Allah. Hadisnya isnadu jayyid, sanatnya jayyid. Kata i, kata imam. Tapi ketika video itu dipiralkan, dipotong kata umat. Nah, kebetulan yang video kata somat itu pendek, satu menit. Yang video kata imam itu pan, panjang. Jamaahnya malas membaca, mendengar paket tak ada. Komplit lah. Padahal kalau mau aja dia beli paket 4 giga, dengar pelan-pelan. Kita mau jawabannya. Oke, mau mendengar malas. Mau mendengar YouTube, duit tak ada. Nah, ini. baca. Min ghairi maqali imam. Kalau tak ada pendapat i, imam. Selama ada pendapat imam, maka kita tak boleh membid'ahkan. Nah, maulid. Ada tak pendapat imam tentang maulid? jelas-jelas kata Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti maulid itu perbuatan yang baik. Kalaupun dikatakan kori bid'ah, bid'ah hasanah. Selama ini Bapak Ibu mendengar istilah bid'ah hasanah. Sekarang ada istilah baru namanya bid'ah legal. Sedangkan bid'ah yang bolalah itu bid'ah ilegal. Nah, jadi tak usah pakai bin hasanah lagi. Apa itu? Bid'ah hasanah. Tidak. Bid'ah legal. Yang bertentangan dengan sunnah, bid'ah ilegal. Nah, itu bid'ah ilegal itu. Siapa punya istilah? Dr. Ridwan Hasbi. Nah, bid'ah legal, bid'ah ilegal. Baik, kita lanjutkan. Itu kata kuncinya. Selama ada kata imam, maka jangan katakan bid. Bid. Dulu setahu saya, yang mengkaji masalah bid'ah itu dua saja. Pertama, kelompok yang mengatakan bid'ah tak bisa dibagi. Yang kedua, kelompok yang mengatakan bid'ah bisa dibagi. Baik dia bid'ah hasanah, tak baik dia bid'ah dalalah. Tapi Dr. Ridwan Hasmi dari halaman 30 membagi tiga kelompok. Satu kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ah, jadi analisa beliau pribadi membagi kelompok-kelompok. Di halaman 42, bid'ah legal, bid'ah ilegal. Satu, ada pedoman tuntunan dari Rasulullah, legal. Ada pedoman tuntunan dari sahabat dan tabi'in, legal. Ada dalil nakli dan akli, legal ada dalil mufakat kesepakatan ulama. Tak ada Quran, tak ada hadis. Tak ada perbuatan sahabat. Tak ada perbuatan tabi'in. Tapi ulama sepakat. Legal. Ada dalil berbeda ulama menggunakan. Ini teorinya. Prakteknya mana? Ada orang bersedekah 40 malam. 40 malam diundangnya anak yatim. 40 malam diundangnya Bapak Ibu, kenduri dia. Masak nasi kotak. Kira-kira itu legal atau ilegal? Nah, ketahuan belum baca buku ini. Setelah baca buku ini, ternyata itu legal. Masuk legal ring berapa dia? Ada pedoman dari Rasulullah? Tak ada. Tak pernah Rasulullah mengatakan, hai hey orang beriman, kendurilah kalian 40 malam. Tak ada. Lalu dari sahabat juga tak ada. Lalu dari mana? Ah, ini dia. Dia masuk bid'ah legal. Dari mana? Karena ada pendapat Imam Atta. Imam Atta itu adalah statusnya tabi'in. Kata Imam Atta, orang yang mati, meninggal dunia, diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Yang jadi salah itu apa? Yang jadi salah dia adalah sampai ngutang bubur kacang hijau. Di situ baru dia salah. Tapi kalau ada orang kaya, duitnya melimpah ruah. Lalu diundangnya 40 panti. Malam pertama panti asuhan Muhammadiyah Malam kedua Panti asuhan NU. Malam ketiga Panti asuhan Takdir Ilahi. Malam keempat Panti Asuhan Pajar Harapan. Malam kelima Panti Asuhan semua. Malam terakhir baru orang jompo. Diundangnya makan. Habis itu Allah maafirlahu warhamu wa'afihi wa'afu anhu. Maka dia masih legal menurut buku ini. Nah, jadi nanti kalau video ini diupload jangan kalian serang-serang saya. Jangan lagi bilang kata somat. Ini doktor ini. Bukunya jelas. Makanya dari awal sampai akhir buku ini saya pegang terus. Berlindung saya di balik buku. Siapa yang menyerang saya? Ha. Ha. Ha. Nah, masih legal di halaman 42. Nah, jadi Bapak Ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak pandai menjelaskan, tunjukkan. Apa perbuatan kau tadi? Kami yasinan ramai-ramai. Itu bid'ah itu Bid'ah legal. Ini deh. dah dilegalisir udah. Apa kerjamu tadi? Maulid Nabi. Bid'ah itu. Bid'ah legal. Ini eh, dia. Bid'ah legal. Ini harus disosialisasikan nih istilah bid'ah legal. Legal dan ilegal. Kita lanjutkan. Kira-kira sudah saya bicara sudah setengah jam. Nggak, saya bukan mau selesai. Saya kira-kira setelah saya bahas 42 halaman nih, menarik tak buku nih? Kalau tak menarik kita hentikan. Apakah ini hanya hasil otak Al-Mukarram Dr. Ridho Hasbi? Dia mengutip pendapat imam. Coba tengok. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua mahmudah terpuji mazmumah tercela fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud kalau sesuai dengan dalil sunnah maka dia mahmud mahmud artinya terpuji wa ma faha. kalau bertentangan dengan sunnah fahuwa mazmum maka dia tercela Ustadz Ridwan mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengutip juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tak ada dibuat Nabi, yang tidak dilakukan Nabi, terbagi kepada dua. Ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan. Kalau bertentangan dengan Quran bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar. Asar artinya ucapan perbuatan tabi'in au ijma'an. Coba tengok. Mereka menyusun empat. Paling tinggi Quran. Di bawah Quran, sunnah. Di bawah sunnah, asar. Di bawah asar, ijma'. Quran, sunnah, asar. Asar tabi'in. Ijma' ulama. Jadi baru dia dikatakan bid'ah kalau melanggar empat rambu. Empat rambu dia langgar baru boleh ditangkap. Selama masih terpayungi oleh empat dalil, maka kita tidak boleh membid'ahkan oh, orang. Tak ada di Quran, tak ada di sunnah. Bid'ah. Oh tak bisa. Ada kan dua pasal lagi yang belum kau pakai ibarat hukum ini mengajak kita menjadi pengacara yang cerdas. Jangan mudah membinahkan orang. Saya tahu setelah ini diupload nanti banyak lagi serangan-serangan. Tidak apa-apa. Ada tameng kita. Bahkan Dr. Ridwan Hasbi ini dia kutip lagi pendapat ulama mengatakan bid'ah itu ada yang wajib Selama ini kita tahu orang mengatakan bid'ah dolala, bid'ah susah. Malah beliau mengatakan bid'ah wajib. Wah, ini sesatnya luar biasa. Ada pula bid'ah itu wajib. Apa itu bid'ah yang wajib? Mempelajari ilmu nahu. Ilmu nahu itu apa Pak Ustaz? Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan Marortu bi Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Asalnya kalau tidak ada apa-apa Muhammadun. Tapi kalau ada apa-apa bisa berubah jadi Muhammada. Contoh. Ashadu anna Muhammad. Dadidu. Muhammadah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Muhammadah? Karena ada anna. Mempelajari itu bid'ah. Karena itu tak ada zaman Nabi. Tapi hukumnya wa, wajib. Karena ada ustad di pelelawan mengatakan tak boleh azan Muhammadah. Harus Muhammad. Sampai mati Muhammad. Ditanyakan ke saya, Ustaz, Ya, ada ustaz di kampung kami, katanya azan tak boleh. Asyhadu anna Muhammada. Harus Muhammadu. Itulah ustaz bonga. Kok bisa dia jadi ustaz? Tak bisa dia membedakan mana subjek, mana objek. Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Tidak pernah kita dengar orang bahasa Inggris, this is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Tak ada. Dalam bahasa Jawa aku ada. Iki Muhammadun, sampean arak lungo, nang omah Muhammadin. Aku ngeplai Muhammadan. Ono-ono. Dalam bahasa Minang ada. Iko Muhammadun. Ambo mengecek jo Muhammadin. Waang maimbau Muhammadan. Tak ada. Maka mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau tidak maka kacau balaulah memahami hukum agama Islam. Makanya daftarkanlah anak-anak Anda ke pesantren sebelum tanggal berikut ini. Enggak, contoh bin ah wajib. Lalu kemudian contoh bid'ah yang mandub. Ada bid'ah itu tak sampai wajib. Tapi sifatnya anjuran. Kata beliau. Mandub saja. Contoh. Membangun sekolah. Nah, membangun sekolah itu tidak wajib. Itu katanya mandub. Nanti baca di halaman 5657. Ada bid'ah itu mubah. Dia bid'ah dia. Bid'ah memang. Tapi hukumnya mubah. Mubah itu apa? Boleh. Contohnya bersalaman selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji. Sehat Ustaz. Udah lama kita tak di sini ya. Sehat Pak. Nanti kalau ada yang mengatakan, nanti mana tahu nanti apa habis Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Bid'ah ini, bid'ah. Ini bid'ah legal. Nah, kau kan tak ikut bedah buku kemarin. Ini bid'ah legal. Namanya bid'ah mubah. Pasti ceramah Ustaz Somad kan? Enggak, kami tak pakai dia lagi dah. Itu buku Ustaz Ridwan Hasbi lebih mantap lagi. Disertasi doktor. Hmm. Ada Ada bid'ah itu haram. Nah, itu baru haram. Contoh, bid'ah haram itu apa? Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan manusia ini jabar, terpaksa. Tak ada kuasa sama dia. Kenapa IP-mu dua nak? Udah kukirim motor, kukirim duit ke Pekanbaru untuk kau kuliah bagus. Kenapa IP-mu dua? Apa kata dia? Ya, aku terpaksa. Ini takdir Allah. Jadi kalau ada orang begitu, aku ah, pukulkan kepalanya. Kalau Kenapa bapak pukul? Ini pun takdir Allah juga. Hmm. Namanya jabaria. Ini banyak orang sekarang jabaria. Ustadz, ini ada anak gadis, maaf. Maaf cakap, hamil tiga bulan. Pas ditangkap, marah bapaknya. Kenapa kau sampai pacaran sama ini? Ini takdir ya. Ini namanya bid'ah. Ah, ini ilegal ini. Jadi bukan berarti dengan membaca buku ini meringan-ringankan hukum. Tidak. Ini apakah Ustadz Ridwan pandai memandai saja ini? Dari mana beliau ambil? Itulah kalau kita punya guru yang membaca kitab. Apa dalil beliau? Dari kitab Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Meninggal tahun 660 Hijrah. Sezaman dengan Imam An-Nawawi. Lalu kemudian, ah, nih jelas apa kata Imam Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, hafalan Qur hadisnya. Quran tahu saya tanya lagi. Hadisnya 300 ribu hadis. Meninggal 852. Apa kata dia? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mimma tandari juta tahta mustahsan Fisyari bahwa hasanah. Kalau perbuatan itu tak pernah dibuat Nabi. Tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman sahabat Nabi. Tak ada zaman tabi'in. Tapi perbuatan itu baik menurut syariat. Fahiyah hasanah. Maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah legal. Jadi artinya jangan dikatakan ini kita saja memandai-mandai. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, tak bisa korelasi apapun dipakai, tak connect sama sekali. Fahiyya mustaqabahah. Maka dia perbuatan mustaqabahah. Atau hobi. Jelek, buruk, tak baik. Menyebabkan kita masuk dalam neraka. Karena fitnar masuk dalam neraka. Nauzubillah. Apakah ada sahabat Nabi yang berani membuat suatu perbuatan? Nabi tak pernah menyuruh. Wah, ini diungkapkan Ustaz Ridwan. Banyak contoh dibuatnya. Coba tengok. Sami'atul lailata. Malam tadi aku mendengar. Khusfana alaika. Suara selopmu. Tak tahu selop, sendal. Kudengar suara sendalmu. Baina yadaya. Di depanku fil jannah dalam surga. Bilal, ku dengar suara selopmu malam tadi di surga. Apa kata Bilal? La atatoharu tuhuran. Tak pernah aku berwudu fi sa'atin min lailin wala naharin baik malam maupun siang illa sallaitu setelah itu aku so salat itu disebut dengan salat wu wudhu. Tak pernah disuruh Nabi. Hai sahabat, kalau kalian habis wudu, sholat kalian ya. Sholat ya, tak pernah disuruh Nabi. Lalu dijawab orang. Artinya Bilal berani-beranian membuat ibadah. Padahal Nabi tak ada menyuruh. Ada menyuruh. Kalau gitu bid'ah lah ini. Enggak. Apa namanya? Namanya hadis takriri. Sunnah takriri ya. Ini kan udah diakui Nabi Pak Ustaz. Artinya perbuatan Bilal itu baik. Yang kau lakukan itu baik Bilal. Lanjutkan aja lah Bilal. Tapi itu setelah Nabi ngomong. Sebelum Nabi ngomong. Kenapa Nabi tak mengatakan. Bilal. Itu perbuatan kau itu bid'ah itu Bilal. Maka enam tempat kau Bilal. Kok berani-beraninya kau melaksanakan sholat dua rakaat setelah wudhu. Ada kusuruh. Sini Bilal, sini, sini. Ada pernah kusuruh. Tak pernah kusuruh kan? Neraka. Artinya setelah Nabi tahu, dikasih tahu Allah, namanya sunnah takririah. Nabi tak membuat, tapi Nabi mengakui perbuatannya. Sebelum itu apa namanya? Sebelum itu adalah inisiatif sahabat. Namanya Bilal bin Abi Rabah. Surat Al-Ikhlas. Faka'anna rajulat yataqalluha ada seorang laki-laki membaca kul wallahu ahad yuraddiduha diulang-ulangnya kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kul wallahu ahad Allahu samad falamma asbaha sampai subuh dari malam tadi sampai subuh kul itu jadi bacanya. jaa ila rasulillah datang kepada Rasulullah menanyakan itu apa jawab Rasulullah Walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah. Innaha la ta'dilu thulusal Qur'an. Satu kul wallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Tak ada Nabi mengatakan, kau tadi malam berani-beranian baca kul wallah lah. Nah, itu bid'ah tuh. Kata Nabi, kau baca satu kul wallah sepertiga Quran. Berarti kalau dibaca tiga kali sama dengan kata. Quran. Tapi jangan gara-gara ini tak baca Quran. Artinya kaedah yang mengatakan membuat tanpa bertanya kepada Nabi bahwa itu salah. Nih contoh doa. Ada seorang laki-laki membuat doa. Apa dia baca? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibuatnya sendiri. Tak pernah diajarkan Nabi. Ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samad. Alladhi lam yalid wa yulad wa lam yakul ahad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladhi nafsu Muhammadin biadihi Demi Allah, demi jiwa Muhammad dalam kuasa Allah. Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Dia sudah berdoa dengan menyebut nama Allah yang alam yang maha agung dan mulia. Tak ada Nabi mengatakan, pandai-pandai kau membuat-buat doa. Ini ya. Neraka jahanam tempat kau pandai-pandai membuat-buat doa. Nah, jadi bapak bagus baca doa. As'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha alladzi la ilaha illa antal ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu baru baca doa kepada Allah. Nanti kalau dengar Bapak Ibu dengar saya membaca pakai doa ini, jangan ah, tentang nama dia dibacanya ada hadisnya. Masalah ruqyah. Fa inna sayyidal hayyi. Kepala suku. Sayyid artinya kepala. Ladirun. Kena binatang berbisa. Entah ular, entah kala jengking. Wa qala rajulun minhum. Naam. Bisa kalian ngobati kepala suku ini ya, kena ladir, kena binatang bisa. Bisa kata dia. Faraqahu bi Fatihatil Kitab. Dibacakannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fabara ar-rajul sehat. Sehat. Fa'utiya qati'an min ghanamin. Dikasihlah kambing. Fa'aba, tak mau dia nerima. Sehat kepala suku kami. Nih, ambil kambing hadiahnya. Tak mau dia nerima. Lalu kemudian disampaikan ke Nabi. Ya Rasulullah, itu kemarin waktu kami pergi, ada kepala suku yang sakit. Lalu kami bacakan fatihah, sehat dia. Lalu kemudian dikasih kambing. Boleh tak kami ambil kambingnya? Apa kata Nabi? Khulu minhum watribu li bisah min ma'akum. Ambek kambing itu bagi aku sikit. Nampak? Ada tak kata Nabi? Kok pandai-pandai kau baca Fatihah? Coba ngajari. Ada rupanya kusuruh. Kenapa kau baca Fatihah? Tidak. Nah, jadi artinya bahwa banyak sahabat Nabi yang membuat tanpa minta izin dulu ke Nabi karena perbuatan itu bah, baik. Setelah disetujui Nabi, dia berubah menjadi sunnah takririyah. Banyak sekali contoh-contoh dibuat oleh Ustaz Ridwan. Halaman 5, 102, 103, 104, 105. Kok kita baca ini, hmm, dingin lontong. Usahlah kita baca. saya, saya selama ini asal udah kata ulama boleh. Saya tidak mengungkit-ungkit kenapa boleh. Nah, ini halal. Kenapa dia halal? Saya hanya penting tahu hasilnya. Ibarat seminar, rekomendasi seminar ini mengatakan boleh. Saya tak mencari tahu kenapa boleh. Setelah membaca buku ini, baru saya tahu alasannya kenapa boleh. Kenapa boleh? Nah, ini dia kasih tahu alasan. Pertama, karena di dalamnya itu ada maslahah. Istislah. Mencari maslahah. Hidup ini ada dua. Satu mafsadah, satu maslahah. Maslahah manfaat, baik mafsadah, buruk, jelek, mudarat. Contoh yang dikasih Ustadz Ridwan Hasbi tentang maslahah adalah membukukan Al-Qur'an. Ada nabi berpesan, sahabat, Quran sekarang berserak-serak di pelepah korma, di tulang onta, di batu lepes, di batu bundar. Nanti kalau aku mati, tolong kalian kumpulkan Quran-Quran itu ya, kumpulkan. Tak ada. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada Quran dalam bentuk tertulis. Meninggallah 70 penghafal Quran. Waktu memerangi Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazab. Nama khalifahnya waktu itu Abu Bakar Siddiq. Selesai itu meninggal, melaporlah ke Umar. Umar, ya. Ini kok ngelapor ke Umar, bukan minta musyawarah. Begitu hebatnya mereka dulu nanya pendapat. Umar, ya. Ini udah meninggal sudah meninggal 70 penghafal Quran kata Abu Bakar, kata Umar. Umar Umar yang punya inisiatif melapor kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Umar, Abu Bakar, ini meninggal 70 penghafal Quran. Jadi kalau kita biarkan begini, maka ini nanti hilang Quran ini. Karena Quran ada dalam kepala orang. orang yang meninggal, Qurannya ya hilang. Dulu saya membaca riwayat ini, saya tidak kaji-kaji dalilnya. Yang saya tahu, membukukan Quran itu adalah sunnah, tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah khulafa' rasyidin. Tak usah kaji-kaji. Kenapa Quran boleh dituliskan sunnah khulafa' rasyidin? Dalilnya apa? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa' rasyidin mim ba'di setelah aku mati nanti ada pengganti-pengganti namanya khulafa' rasyidin abdu 'alaiha bin nawajiz gigit pakai gigi gerahap ikuti saja dulu saya hanya mengkaji itu saja titik di buku ini dijelaskan bahwa sebab kenapa membukukan Quran itu boleh karena di dalamnya ada maslahat Seandainya tak dibukukan Quran, maka mungkin kita sekarang hanya mengatakan dulu, dulu ada namanya Quran. Mana Quran itu sekarang Ustaz? Hilang udah. Tak ada lagi. Tapi sekarang alhamdulillah ada maslahat di dalam. Maka yang menjadi kaedah, kalau ada maslahat, maka perbuatan itu bo boleh. Nanti Masjid Rahmatullah buat maulid. Ada tak maslahat dalam maulid itu? Ada. Apa maslahatnya? Mengajarkan anak-anak jamaah kita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maslahatnya, tapi ada mafsadatnya juga Pak Ustaz, mudaratnya. Disitulah ditimbang-timbang. Apa maslahatnya, apa mudaratnya? Maulid ini ada mudaratnya Pak Ustaz. Apa mudaratnya? Berkurang kas masjid. Ah, itu kan mudarat. Itulah perlunya ditimbang oleh para ulama. Nanti zuhur jam 1 kita maulid di Masjid Win. Suska, Riau. Jelaskan ke mahasiswa. Saya mau menjelaskan tentang aspek sejarah Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi berkaitan dengan fakultas-fakultas. Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Ekonomi, Paper Tapet. Nah, jadi anak-anak muda ini connect dia. Sesuaikanlah dengan jamaahnya. Yang pula di kampus kita cerita bagaimana Nabi menghadapi sakratul maut. Nanti tak mau mereka belajar. Habis maulid tuh mau mati aja bawaannya. Nah, ini kajian baru yang baru saya baca di buku Ustaz Ridwan. Halaman 131. Dia ada cerita tentang Fathuz Zari'ah. Selama ini yang saya tahu saddu zari'ah. Saddu menutup. Zari'ah menutup celah. Menutup celah. Contohnya gini. Duduk sama anak gadis di taman kota Pekanbaru. Di samping hotel Premier itu ramai itu kan. Ramai. Artinya kita tidak berdua-duaan. Duduklah saya sama mahasiswi. Misal Ustadz, saya mau nanya-nanya masalah bid'ah nih Ustadz. Di mana nanti kita jumpa? Kita duduk di taman kota. Perbuatan saya duduk di taman kota itu boleh apa tak boleh? Apa pula tak boleh? Bukan kami berduaan. Ramai. Tapi kalau itu nanti menyebabkan berkelanjutan ketukar-tukar nomor. Lalu WA lalu maka ini bisa menjadi haram. Maka muncullah namanya saddu zari'ah. Saddu tutup. Makanya kalau ada mahasiswa nanya ke saya, Ustaz, boleh nggak saya chatting sama? Nggak ada cinta-cinta Ustaz, cuman tukar pikiran aja. Apa kata saya? Haram. Dalilnya apa? Saddu, menutup. Karena dikhawatirkan kalau tak ditutup, dia akan berkelan Itu namanya saddu zari'ah. Nah, lawan dari saddu zari'ah itu namanya fathu. Fathu artinya buka. Selama ini yang saya tahu saddu zari'ah tutup. Tapi Ustaz Ridwan dalam disertasinya mengkaji tentang fathu. Kata beliau, perbuatan yang dianggap bid'ah itu boleh dilanjutkan terus karena ada di dalamnya fathu. Kalau ditutup, tertutup orang tentang kebaikan. Kalau dibuka, maka memberikan peluang orang untuk tahu. Tahu dia tentang Nabi Muhammad. Tahu dia tentang semangat. Sekarang berkumpul kita beramai-ramai di halaman Polda. Dipanggillah Habib Syekh atau Ustaz Arifin Ilham berzikir beramai-ramai. Ramai. Lalu ada orang mengatakan, ah, ini bid'ah ini. Bid'ah ini. Tak pernah Nabi SAW mengajak beramai-ramai. Dalil-dalil zikir beramai-ramai ada dibuat Ustaz Ridwan di dalam. Tapi mengkoordinir itiadul mubalirin. Lalu kemudian MDI, IKMI, Ustaz datang beramai-ramai. Itu fathu Zari'ah. Membuka peluang kepada orang banyak yang selama ini tak tahu zikir. Lewatlah orang di depan Polda Jalan Sudirman. Tengok. Ih, apa acaranya? Zikir beramai-ramai. Ah, kok gitu turunlah ikut zikir. Membuka peluang. Membuka peluang untuk dia beramal soleh. fatuh zariah. Itu satu sampel contoh. Di samping contoh-contoh yang lain sebagainya. Itulah beberapa yang saya dapat jelaskan. Saya yakin dan percaya. Tadi dimulai setengah enam sekarang enam lima belas empat puluh lima menit sudah saya bicara. Nah, tentu yang saya jelaskan ini Paling dalam hati Ustaz Ridwan, hmm, cuma niting bisa gue. Karena di ini di kepala dia semua. <laughs> Ini kan isi kepala beliau. Sama macam kita misalnya saya cerita. Lalu cerita saya ini diceritakan orang. Hmm, tak macam itu kok. Gitu. <laughs> Tentu nanti beliau akan meluruskan. Tentu beliau tidak diluruskannya. Kalau saya silap, saya yakin tidak diluruskannya di sini. Karena kalau di sini nampaknya nampak kali bodoh kita kan. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya cerahkan kepada protokol. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Buya Haji Abdul Somad RSMA. Tadi beliau minta bagaimana tanggapan. Nah, ini kan tanggapan Buya Ridwan. Ini kita minta tanggapan beliau terlebih dahulu. Kepada Buya Ridwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini kalau sudah minta tanggapan agak susah. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu sebenarnya secara global sudah mencakup isi buku tersebut. Cuma kalau kita mau membahas lagi, silahkan baca bukunya lebih dalam. Amalan itu. <laughs> Karena persoalan buku ini kan dia cukup panjang, banyak membahas sisi-sisi maka sisi-sisi itu sudah dibahas beliau secara global. Saya tidak ada mengarah beliau, tidak ada ngomong Ustaz bahas ini bahas ini. Nanti katanya itu sudah ada reko, apa? Sudah rekayasa dari luar. Enggak ada rekayasa ini. Jadi saya tak ada rekayasa sebab beliau uh, eh, SMS saya, "Bang, coba cari masjid jam sekian, bulan ya, tanggal sekian kita bedah buku." Akhirnya saya bingung bagaimana ini kita sibuk di kampus, saya kenal dengan Ustaz Basori, setelah Ustaz Basori. Ustaz Basori inilah semua mempersiapkannya. Alhamdulillah. Malam sebelumnya saya mau cek masjid bagaimana. Saya cek juga mic-nya, cek ini. Alhamdulillah. Jadi artinya selesai. Dan Alhamdulillah ini adalah pertemuan yang bagus. Mudah-mudahan ini akan memperkuatkan ukhuwah kita. Dan menjadikan umat ini tetap bersatu. Dan tidak berpecah belah gara-gara masalah bid'ah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita Bapak Ibu takut lupa, jadi takut lupa. Saya kadang kalau tak saya sampaikan lupa. Bapak Ibu ke Jalan Duyung, tahu Jalan Duyung? Di Jalan Duyung tu ada Masjid Nurul Haq. Di depan Masjid Nurul Haq, ah situlah ada buku nih. Baca sekali, baca dua kali, baca tiga kali. Tak juga paham, tanya Ustaz Ridwan. Oh, tak paham, karena buku ini banyak pakai istilah-istilah Inggris. Maklumlah S3 itu Inggris dia banyak. Kalau S1 dia baik.